Bagaimana Batam Bagaimana Ustaz? Kenapa? Batam baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilanjut ya malam ini Ustaz. Dengan tema yang lain. Insya Allah kita akan salim sampai Isya. Kemudian nanti kita lanjutkan kurang lebih sampai jam 8. Kemudian nanti ada soal jawab insya Allah secukupnya. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu ya kami sepenuhnya sampaikan dan permasalahan kepada Ustaz Firanda MA fal yatafadhal mashkuran majid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zim sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwasanya pengajian kita kali ini e, bertemakan tentang jurus-jurus atau trik-trik untuk bisa menambah keharmonisan kehidupan rumah tangga. Karena sungguhnya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Dan ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai salah satu dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan ya kalian istri-istri kalian agar kalian tenang ya dengan istri-istri tersebut. Karenanya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum Allah menamakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha wa qad akhadna minkum mitsaqan ghalidha dan para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Pernikahan merupakan ibadah yang sakral Antara perkara yang menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang rela bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun untuk berkebun, bercocok tanam, menggembala kambing hanya demi untuk menunaikan mahar pernikahan. Kala beliau ditawarkan untuk menikah, inni uridu an unkihaka ihdabiya ini, ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku hendak menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku dengan syarat kau kerja selama delapan tahun. Musa bukan orang biasa, Musa adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beliau rela bekerja delapan tahun hanya untuk menunaikan mahar pernikahan. Ini menunjukkan pernikahan ibadah yang mulia, tidak mungkin dia rela menghabiskan waktunya delapan kalau perkara tersebut bukan perkara yang baik. Karenanya pernikahan merupakan perkara kenikmatan yang Allah sebutkan yang telah Allah berikan kepada para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi para rasul tersebut istri-istri dan anak keturunan. Ini semua menunjukkan pernikahan ibadah yang mulia. Bahkan jumhur ulama menyatakan bahwasanya jika ada dua pemuda yang satu Menik yang satu tidak menikah, tidak menikah karena rajin beribadah. Tidak menikah demi untuk sibuk beribadah, untuk bisa salat malam, untuk bisa tolabul ilmi, untuk bisa ya mungkin beribadah yang begitu banyak. Sementara pemuda yang lainnya menikah sehingga kemudian dia tersibukkan untuk mengurus anak istrinya. Kurang ibadahnya. Secara otomatis orang yang menikah akan berkurang ibadahnya dari sisi ibadah ya ritual akan terkurang ya. Mungkin untuk ilmunya berkurang, mungkin sholat malamnya berkurang mungkin. Kenapa? Karena dia sibuk ngurus anak dan istrinya. Mana yang lebih Abdul di antara keduanya? Jumur umpamanya pada seorang yang dia sengaja meninggalkan pernikahan untuk tafarruk, untuk konsen beribadah. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, inilah asilun nisa. Aku akan meninggalkan para wanita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk banyak beribadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ana atazawajun nisa. Aku yang lebih bertakwa dan aku yang lebih takut kepada Allah akan tapi saya menikahi para wanita. Kemudian Nabi menutup perkataannya dengan berkata, "Wa man ghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah dan pasangan suami istri, ya pasutri harus menghadirkan ini dalam diri mereka bahwasanya kita sedang menempuh perjalanan ibadah. Ini oleh seorang wanita yang merupakan istri kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala seorang menjalani ibadah dan merasakan pernikahan, perjalanan hidup dia dengan istrinya merupakan ibadah, maka dia lebih hati-hati, lebih bisa menikmati kehidupan tersebut, apa yang terjadi antara dia dengan istrinya sungguhnya merupakan ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwani fillah wa iyakum kita berusaha mengenal maqasiduz zawaj. Apa sih tujuan-tujuan pernikahan? Karena ya sebagian ibadah ada maqasidnya, ada tujuan-tujuannya. Kenapa kita menikah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menikah? Ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan maqasidu eh, syariah ya. Maqasid maqasid tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh Allah dalam pernikahan tersebut. Kalau kita membaca perkataan para ulama tentang maqasid tentang tujuan-tujuan pernikahan, ada yang mengatakan maqasid asli, ada yang mengatakan maqasid tabi'iyah. Intinya maqasid pernikahan kembali kepada tiga perkara yang sangat urgen yang pertama adalah menjaga kemalu, kemaluan dan juga menundukkan pandangan dan yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang di antara pasutri dan ketiga berusaha untuk ya mendatangkan anak keturunan yang sah. Anak keturunan yang soleh. Ini tiga perkara tujuan pernikahan yang paling utama. Yang pertama untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya ma'syara syabab man استطاع minkumul ba'ah فليتزوج fa innahu للبصر lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu ya, untuk menikah maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini yang pertama, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tujuan pernikahan yang kedua ya, untuk menumbuhkan kasih sayang dan rasa cinta wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah dan kami jadikan di antara mereka pasutri mawad dan rahmah kasih sayang dan rahmah ini tujuan yang kedua tujuan yang ketiga ya sebagaimana firman Allah wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah kami jadikan bagi mereka para rasul istri-istri dan anak-anak oleh karenanya inilah ini adalah tiga utama tujuan pernikahan yang harus diperhatikan oleh para pasutri tatkala menjalani kehidupan berumah tangga. Dari sini ikhwani fil azan Allah yakum. Maka seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada salah satu dari tiga tujuan ini, maka nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kaidah yang yang yang ma'ruf kaidah tentang niat, tentang wasilah di mana para ulama menyatakan al wasail laha hukmul maqasid. Bahwasanya Sarana-sarana hukumnya sama dengan hukum tujuan. Sarana-sarana hukumnya sama dengan hukum tujuan. Kalau seorang kemudian ya, mengenal kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuatu perkara yang wajib tidak mungkin sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga hukumnya wajib. Seperti Sholat Jumat hukumnya wajib, tidak mungkin seorang untuk bisa melaksanakan sholat Jumat kecuali berjalan dari rumahnya menuju masjid, maka proses dia berjalan dari rumah menuju masjid hukumnya juga hukumnya wajib. Demikian juga mala yatimul mustahabu illa bihi fahuwa mustahab. Suatu perkara yang sunnah tidak mungkin terkerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga hukumnya sunnah. Contohnya memakai minyak wangi hukumnya sunnah tatkala tidak mungkin dia bisa memakai minyak wangi kecuali membeli minyak wangi maka membeli minyak wangi juga hukum sunnah dan demikianlah segala perkara yang bisa mengantarkan untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh maka itu semuanya ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perang dilakukan oleh suami istri untuk menambah keharmonisan rumah tangga, menambah kasih sayang dan kecintaan antara rumah tangga di antara pasutri maka juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perkara. Segala perkara yang tujuannya untuk menambah kecintaan dan kasih sayang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perkara yang dilakukan oleh suami istri dalam rangka untuk saling bantu membantu menundukkan pandangan suami atau menundukkan pandangan istri menjaga kemaluan suami dan menjaga kemaluan istri maka seluruh perkara yang mengarahkan kepada hal tersebut juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ini kaidah umum dari sini kita paham ternyata pintu-pintu ibadah dalam rumah tangga sangatlah banyak dari sini kita paham kenapa para ulama menyatakan lelaki yang sibuk dengan istri dan anak-anaknya kurang ibadahnya kita lebih afdol daripada lelaki yang sibuk sholat malam, sibuk menuntut ilmu, ternyata tidak punya istri, miskin. Dan masih banyak orang-orang seperti itu di sini, kasihan. Kita doakan semoga mereka segera mendapat pasangan hidup. Ya. Kurang keras aminnya. <laughs> Kenapa? Karena memang seorang laki butuh pasangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Allah menciptakan laki dan manusia dari satu jiwa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Sehingga seperti ada sesuatu yang, yang harus dia ambil kembali. Seorang laki tidak mungkin tenang, Adam tidak mungkin tenang alaihissalam kecuali dengan pasangannya. Karena Hawa diciptakan dari satu satu jiwa. Oleh karenanya butuh dia butuh dengan ya bagian dari tubuhnya untuk hidup serasi. Seorang laki tidak mungkin hidup dengan tentram kecuali dengan dengan pasangan hidupnya itu istrinya. Dari sini para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjelaskan tentang ya trik-trik atau jurus-jurus ya agar seorang atau pasangan suami istri bisa hidup dengan lebih bahagia dan lebih harmonis dan saya, saya telah katakan tadi seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada keharmonisan, kepada mawaddah dan rahmah seluruhnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang perlu diperhatikan dari pasangan suami istri dari kedua belah pihak yaitu masing-masing berusaha untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan ya membaguskan hubungan dia dengan orang lain. Demikian juga seorang wanita jika dalam dirinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, membaguskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan baguskan hubungan dia dengan suaminya. Ada suatu uh, eh, wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Ikhlas karya Ibnu Abi Dunya dari Maqil bin Ubaidillah Jazari dia berkata kanatil ulama idza taqau tawasau bihadhil kalimat para ulama jika mereka bertemu maka mereka saling berwasiat dengan kalimat-kalimat berikut ini wa idza ghabu kata biha ba'dhum ila ba'dhin dan jika ternyata mereka tidak saling ketemu maka mereka saling menulis surat kepada yang lain untuk saling nasihat menasihati apa kalimat yang penting itu? Saya para ulama kalau bertemu saling menasihati, yaitu perkataan kalimat tersebut man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang perbaiki ya hubungan dia tatkala dia bersendirian, maka Allah akan memperbaiki yang zahir darinya. Kalau batinnya dia perbaiki, maka zahirnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang perbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan, Allah yang akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Barang siapa hatian dengan urusan akhiratnya, maka Allah akan ya mencukupkan dia memudahkan dia dengan urusan dunianya. Yang perhatian kita adalah perkara yang kedua. Paman aslah bainah ma bainah wa Allah. Barang siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki dia dengan manusia. Yakinlah bahwa jika seorang suami, ya, jika seorang suami kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan baguskan hubungan dia dengan dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Jadi ini kunci yang paling utama. Oleh karena kita dapat gimana para salaf dahulu menyatakan, saya melihat dampak asar dari maksiat yang saya lakukan pada istri dan kendaraanku dan tungganganku. Orang yang bermaksiat ini sendiri kita rasakan sendiri. Barang siapa yang terjerumus dalam kemaksiatan maka akan nampak dari perilaku istrinya. Oleh karenanya kalau kita mendapati pelaku perilaku istri kurang baik pada hari ini atau kita diomelin pada hari ini, jangan-jangan karena kemaksiatan kita lakukan. Kita cek apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan ini yang diucapkan oleh para para salaf. Ini kenyataannya ikhwan. Oleh karenanya kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya maka insya Allah Allah akan akan menumbuhkan keharmonisan rumah tangga kita. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala berkata berfirman, "Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Tatkala Allah berbicara tentang kaum Ansar, kaum Aus dan Allah mengatakan Allah yang telah menggabungkan hati-hati mereka. Wahai Muhammad, kalau engkau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini, engkau tidak bakalan bisa menggabungkan hati-hati mereka, tapi Allah yang menggabungkan hati-hati mereka. Kecintaan istri, kasih sayang istri, ya. Cukup kalau kita hanya beli dengan harta. Dia cintanya cinta kalau kita beli dengan harta. Ya. Tetapi yang buat dia cinta kepada kita, yang buat suami cinta kepada istri adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita memohon kepada Allah ya Allah jadikanlah suamiku mencintaiku ya Allah. Jadikanlah aku adalah satu mata suamiku. Jangan berpindah ke lain hati ya Allah. Jangan sampai dia poligami ya Allah. lepas <laughs> juga kalau begini istri kita. Cara suaminya berdoa ya Allah mudahkan aku untuk poligami. <laughs> Sama-sama soleh. Satunya soleh, satunya soleh. Intinya ikhwan bahwasanya rasa cinta hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kapan kita meminta kepada Allah ya untuk menjadikan istri kita lebih cinta kepada kita atau suami lebih cinta kepada istri, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Betapa sering saya dapati seorang lelaki yang menikah dengan istrinya tidak datang rasa cinta tersebut kecuali beberapa tahun. Ya. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang datangkan rasa cinta tersebut. Ini yang pertama bahwasanya masing-masing kita harus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua untuk bisa melangkan keharmonisan rumah tangga perlu kerjasama, ta'awun. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalani kehidupan rumah tangga, ini, ya, ini cabang dari uh, trik yang pertama yaitu kerjasama dalam beribadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan jika pangan suami istri orientasinya adalah akhirat, dia mengetahui ini adalah ibadah cuma sementara. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka rumah tangga tersebut insya Allah langgeng. Tetapi kalau salah satunya orientasinya dunia, ini repot. Sering tidaknya satunya pikirannya akhirat, satunya pikirannya apa? Mobil mewah, rumah mewah, seperti pikirannya terus. Suaminya stres mikir istrinya yang minta rumah mewah, mobil mewah, ya semuanya mewah-mewah, sementara suaminya pas-pasan. Namun kapan keduanya orientasinya adalah akhirat, bahwa dunia adalah sarana dan sementara, maka akan lebih lebih langgeng. Karenanya sungguh indah tatkala Rasulullah SAW memuji seorang lelaki yang membangunkan istrinya di malam hari untuk salat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rahimallahu rajulan qama minal lail." Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari. Fasolla, kemudian dia salat. Wa aiqadham ra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fasolat kemudian istri salat. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Kalau istrinya dibangunkan tidak mau bangun, maka dia tumpahkan air, percikan air di wajah istrinya. Dan ini dalil kata para ulama harus ada sedikit pemaksaan. Ini kan suami ingin melatih istrinya sholat malam, ya tidak? Tidak mau bangun, abdi Percikin air. Kalau dipercikin tidak mau lagi, eh, bolehlah pakai gayung. <laughs> Tapi ini ini terakhir, pertama harus halus-halus. Istriku, hmm, <laughs> cintaku yang lebih indah. Bangun. Sayangku, nggak mau lagi. Saya mau poligami, langsung bangun. <laughs> langsung bangun. <laughs> ya, Ikhwan, agak dipaksa. Ulama menyebutkan perlu sedikit pemaksaan untuk melatih istri ber, beribadah dipaksa dibangun ayo istriku dipaksa ayo ayo, ayo. ajak sholat malam kan disitulah kebahagiaan disitulah kelezatan berumah tangga karena kalau kita ke orientasi kita dunia nggak bakalan habis dunia dan dia terus berkembang dan dan tidak akan pernah puas. Namun kalau kita melatih istri kita untuk orientasinya akhirat, kita sholat bareng-bareng, maka ini akan menambah kelanggengan rumah tangga. Dalam riwayat yang lain, kata kata Nabi saw. alaihi wasallam, "Idza rajulu ahlahu min al-lail fa sallaya salla jami'an kutiba fi adh-dhakirina dhakirat kalau seorang lelaki membangunkan istrinya untuk sholat malam, ya, kemudian mereka berdua sholat. Au shalla ini jami'an atau keduanya sholat dua rakaat bareng-bareng. Rasulullah SAW tidak mengatakan sholat 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak mengatakan sholat puluh rakaat. Mengatakan dua rakaat suami istri sholat bersama. Maka dicatat kutiba fidzakiri wa Maka kedua ini pasutri ini dicatat termasuk para lelaki yang senantiasa mengingat Allah dan para wanita yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah katsiran wa dzakirat Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Ikhwani fillah akhwati fid din azanillahu ayyakum. Di antara sholat-sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah adalah sholat malam. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya sholat-sholat sunnah dikerjakan tidak berjamaah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sholat malam boleh berjamaah atau sholat sunnah boleh berjamaah. Contohnya seperti sholat istighfa, kemudian sholat gerhana. Ya. Ini dilakukan secara berjamaah. Ya. Di antara yang boleh adalah sholat malam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bagaimana Nabi SAW sholat malam bersama sahabat meskipun di luar bulan Ramadan. Seperti kalau tidak salah Ibnu Abbas yang tatkala Nabi SAW sedang sholat, ya kemudian dia pun sholat di sebelah kiri Nabi, Nabi pun mendahkan dia untuk pergi ke sebelah kanan. Kemudian juga tatkala ada seorang sahabat kalau tidak salah Hudzaifah atau yang lainnya, sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian rakaat pertama Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah. Ini cukup lama maka segera ruku. Ternyata Rasulullah begitu sudah menjelang akhir surat Al-Baqarah, maka dia sudah senang. Semoga Rasulullah melanjut dengan surat Ali Imran atau surat An-Nisa, surat An-Nisa. Di ujung surat An-Nisa dia menyangka Rasulullah SAW akan ruku, maka Rasulullah SAW lanjut lagi dengan surat Ali sambil dia mengatakan hampir-hampir saya tinggalkan Nabi sholat <laughs> sendiri. arti Pak, ya ini menunjukkan Rasulullah SAW sholat sholat bareng. Ini kita praktek di sini kita seru bangun, suruh sholat bareng. Lawan itu rasa ngantuk, dan tidak lama-lama dua rakaat saja, dua rakaat. Agar kita dicatat sebagai orang bahagia. Dua rakaat. Ini harus dipaksa istri kita. Dan kalau sudah sholat sama istri, jangan juga bacanya panjang-panjang, jangan. Kasihan istri mungkin ngantuk banyak pekerjaan. Kita baca surat yang apa namanya pesanan istri. Mas, kalau Allah ahad, kalau tuh falak ya. <laughs> Iya, jangan khawatir sayangnya. <laughs> tidak apa-apa ya, kasihan dia mungkin capek ya. Kita sholat di luar, start di luar kalau mau sholat malam. Nanti kalau sudah mau terakhir-terakhir, baru bangunkan apa? Istri saya sholat bareng. Meskipun ya pas witir saja juga nggak jadi masalah. Ya, yang penting dia sempat untuk sholat dua rakaat. Ya, latih dia kemudian percik air di wajahnya. <clears throat> Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Di antara perkara yang <clears throat> yang perlu diperhatikan oleh Pak Sutri yaitu masalah menjaga pandangan. Masalah menjaga bagaimana bisa mewujudkan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dua-duanya harus saling berusaha memuaskan pasangannya. Kita dapati masalah ranjang ya, adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Karenanya kita dapati begitu banyak hadis-hadis yang tegas yang merintahkan istri-istri untuk perhatian serius tentang masalah ini, masalah ranjang. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "tidak ada ar imraatahu irashihi, faabat fabata ghadban anat hal malaikatu hatat. Jika seorang laki mengajak istrinya keranjang kemudian istrinya enggan, maka sang suami pun tidur dalam keadaan ngamuk, ya, dalam keadaan marah. Bagaimana lagi ya? Istrinya nggak mau, dia pun memeluk bantal dengan sekuat-kuatnya, nggak ada faedahnya. <laughs> Gulingnya pun jadi korban tidak ada faedahnya dan dia marah, istrinya ngorok cuek aja. Maka la'anat hal malaik. anak oleh para malaikat sampai kapan? Hatta tusbih sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Wal biyadihi. Lihat Rasulullah SAW bersumpah. Tidak semua hadis Rasulullah SAW buka dengan sumpah. Tidak semua hadis. Kecuali perkara yang penting. Yang sangat penting. Maksudnya semuanya penting. Perkara-perkara yang sangat penting di mana Rasulullah SAW memberi penekanan. Di antaranya masalah yang kata Nabi SAW. Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang berada di tangannya. Ma min rajulin yadu'u imra'atahu ila firashi fata'ba. Tidak seorang lelaki pun yang menyeru istrinya untuk keranjang, untuk berhubungan. Fata'bah kemudian dia enggan illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardha anha. Kecuali yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada sampai lelaki tersebut ridho istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita harus benar-benar serius memperhatikan masalah ranjang. Karena dia akan membantu istrinya, suaminya untuk menuduh pandangan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya di antara tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau suaminya ternyata sudah menikah masih jelala saja. Kenapa? Karena istrinya tidak perhatian masalah ini, maka ini kesalahan istrinya. Kesalahan kembali istrinya. Kesalahan yang barang-barang ya, bersyarikat dalam kesalahan. Kenapa? Dia ingin mencari kepuasan di rumah ternyata istrinya tidak peduli dengan penampilannya, tidak peduli dengan ranjangnya. Kan, ya, sudah lima hari apa namanya kasurnya tidak diganti-ganti, ada bunyi tikus pun tidak diperdulikan ada kecoa kutu busuk tidak dia pedulikan. Kata dia suamiku zuhud tidak jadi masalah. <laughs> zuhud kasihan ya, Kemudian tidak memperhatikan penampilannya. Ikhwan bagaimana? Ini perkara yang penting. Oleh karena ikhwan fillah Allah ayyakum, segala perkara yang dilakukan oleh seorang istri agar bisa menyenangkan pandangan suaminya, maka berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ada seorang istri yang Masya Allah yang ikut fitness. Supaya apa? Supaya tidak dipoligami. <laughs> ikut fitness. Kemudian supaya apa namanya? Senang menyenangkan hati suaminya. Kemudian dia berhias dan ini dan ini dianjurkan seorang wanita untuk berhias demi demi suaminya. Dan keindahan untuk dalam Islam, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah maha indah dan menyukai keindahan. Ya. Oleh karena seorang wanita berusaha memperindah dirinya demi untuk suaminya dan dia dapat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha memperbaiki penampilannya. Tentunya suami juga dituntut dituntut untuk bisa penampilan rapi menyenangkan pandangan istrinya. Dua-dua bekerja sama. Dan masalah ranjang ikhwani fillah wa akhwati fid din ini terutama pembicaraan tertuju kepada para ibu-ibu. Uh, kita lanjutkan ya, ada ada azan isya. Ya. Silakan. Alhamdulillah, para ibu sekalian, demikian sesi pertama talim kita pada sore hari ini. Insya Allah kita istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan selepas sholat isya langsung kita lanjutkan kembali Ya demikian sahabat muslim negara di muslim dimanapun anda berada Kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja Hafidahullah yang membahas jurus itu berkat keharmonisan rumah tangga Yaitu pada sesi pertama dan insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan setelah sholat isya secara berjamaah tentunya Dan